Tidak putus-putusnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat lahir dan batin yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk datang ke salah satu di antara rumah-rumah Allah yang merupakan tempat yang dimuliakan oleh Allah di muka bumi yaitu masjidnya dan kita berharap Allah membersihkan niat kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu mendapatkan barokah dan sakinah rahmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan yakni perjalanan salah seorang dari imam imam kita manusia dalam tugas kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala yang di sini adalah Imamul Anbiya, Abul Anbiya, Imamul Hunafa yang kisahnya banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau alaihi salam itu kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah angkat, Allah muliakan beliau menjadi teladan bagi umat manusia dan beliau jadikan pilihan di antara pilihan-pilihan yang paling mulia. Allah menyatakan tentang beliau <clears throat> sebagai khalilnya, wattakhadallahu Ibrahim khalila dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Kisah ini, kisah tentang Nabi Ibrahim tidak akan kita bicarakan mungkin secara rinci. Tapi yang kita ungkap pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dimudahkan oleh Allah beberapa maukif terkait dengan keimanan yang bisa kita ambil dari kisah Al-Khalil alaihi salam. Ada beberapa maukif yang disebutkan yang disimpulkan oleh sebagian ulama yang meneliti tentang beliau. Yang pertama adalah mauqif beliau sebagai seorang anak. Ketika beliau masih bersama ayahnya Azhar Kisah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam dari ayat yang ke-41 sampai ke-48. Mulai dari Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya." Sampai beliau menyatakan putus beliau meninggalkan ayahnya sebagaimana difirmankan oleh Allah wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya Nabi Ibrahim alaihi salam memulai dakwahnya mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memulai lebih dahulu mendakwahi ayahnya Azar orang yang paling dekat orang yang juga paling berhak orang yang lebih pantas untuk mendapatkan kebaikan dari kita sebelum yang lainnya Inilah yang juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun firman Allah wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan kepada kerabat beliau yang terdekat. Kemudian beliau memanggil orang-orang yang terdekat dengan beliau. Ini masyarakat Quraisy Kemudian menyebut satu persatu orang-orang yang paling dekat dengan beliau sampai kepada putrinya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Nah. Di sini disebutkan fakana Ibrahim alaihi salam harisan jiddan ala hidayati abi. Dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim sangat-sangat antusias agar ayahnya mendapatkan hidayah. Nah, Ini sasaran mad'u yang pertama yang mestinya kita pikirkan setelah kita diberi taufik oleh Allah untuk mengenal dakwah, mengenal agama dengan dari jalur yang benar dengan cara yang benar, sebagaimana kita diingatkan oleh para ulama kita melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal kali pertama kita belajar diingatkan kepada kita yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilm. الثاني وهو معرفة الله wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini yang pertama. Kita dapatkan dalam majelis-majelis ilmu dari buku-buku yang kita baca. Yang pertama kali yang wajib untuk kita ketahui dalam untuk kita pelajari adalah al ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu untuk mengenal Allah. Ilmu tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengenal nabinya. Dan ilmu mengenal mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, yang wajib untuk kita pelajari, yang untuk kita tuntut, al-amal bihi. Mengamalkannya. Kita yakini, kita terapkan dalam kehidupan kita bagaimana apa konsekuensi, apa yang dimaksud dengan mengenal Allah. Apa yang dimaukan dengan kita mengenal Allah. Dengan dalil, dengan apa yang dibentangkan oleh Allah di sekitar kita. Nah, barakallahu fikum. Kita mengenal Nabi-Nya, sallallahu alaihi wasallam kita mengamalkannya, bagaimana kita membuktikan pengenalan kita terhadap Nabi SAW bukan sekadar kita mengenal nasab beliau, bukan sekadar kita mengerti tentang sejarah beliau, tapi bagaimana juga perjuangan, bagaimana beliau menerapkan keimanan, keyakinan, kemudian muamalah beliau dengan sahabat-sahabatnya dan dengan lawan-lawannya kemudian mengenal ajaran Islam, halal dan haramnya. Jadi kita dituntut untuk mengamalkan, menerapkan apa yang kita ketahui dari ajaran-ajaran tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, ada dawah ilaih. Kita dituntut wajib untuk menyampaikannya. Setelah kita meyakini, setelah kita mendapatkan ilmu, setelah kita merasakan nikmatnya ilmu, setelah kita mengenal betul-betul menyanyi benarnya dakwah yang kita dengar kita terima, yang kita pelajari, Kemudian kita mengamalkannya, menerapkannya dalam kehidupan kita. Mulai dari keyakinan kita, akhlak kita. Kemudian penampilan kita, keseharian kita. Dan kemudian kita dituntut untuk menyampaikannya kepada yang lain. Dari sini ya Fiddin Azakumullah. Orang pertama yang paling berhak untuk mendapatkan merasakan apa yang kita rasakan nikmatnya din, nikmatnya iman, nikmatnya al-ilmu, nikmatnya beramal di atas manhat yang sahih di atas akidah yang sahihah adalah kedua orang tua. Nah, kedua orang orang tua. Ketika Rasulullah menyikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk kedua orang tua, untuk dirinya. Orang tua maka itu lebih lebih aula. Kalau Rasulullah menyatakan kepada kita terhadap sesama, tidak sempurna iman kita sampai kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Lebih-lebih kepada orang orang tua. Nah, barakallahu fikum. Kedua orang tua lebih aula. Kita merasakan nikmatnya beragama. Kita merasakan nikmatnya ibadah karena Allah. Kita merasakan nikmatnya akidah yang sahihah, ilmu yang bermanfaat. Nah, kita ingin saudara kita juga mendapatkannya. Jangan lupa. Orang tua min bagi aula huma ahakun nas. Mereka orang yang paling berhak dengan kebaikan kita. Lebih dahulu. Nah, ya, untuk mendapatkan perhatian, perhatian kita setelah kita merasakan bertutul nikmatnya, beragama nikmatnya, beribadah kepada Allah karena Allah. Nah, mengenal ilmu, mengenal agama yang manhat yang sahih, akidah yang sahihah, kalau ditujukan kepada saudara itu seperti itu kata Rasulullah, maka kepada orang tua minbab min babi Allah. Nah, ikhwan fillah. Kemudian as-sabr 'ala al-adatihi. Bersabar. Ini empat kewajiban yang dituntut dari kita untuk kita amalkan, untuk kita terapkan. Nah, ini Ibrahim alaihissalam menunjukkan kepada kita dalam ayat-ayat ini sebagai terangkan oleh Allah antusiasnya. Nah, barakallahu fikum semangatnya beliau untuk menyelamatkan orang tuanya. Dalam hal ini adalah ayahnya. Nah. Nah, ikhwani fiddin azakumullah. Di dalam ayat tersebut yukarriru da'watahu ilaihi bi ghayatil lutf. Nabi Ibrahim mengulang-ulang ajakannya, mengulang-ulang dakwahnya, seruannya, bujukannya ilau nam ilaihi kepada ayahnya bi ghayatil lutf walin warifqi dengan betul-betul puncak kelemah lembutan kehalusan budi ya nah tidak serampangan tidak semurna tidak menggurui nah wa kana fi da'watihi iyyahu mura'iyan adaban nasihat wa husna adabi saghir ma'al kabir ditunjukkan oleh beliau. Alaihi salam bagaimana beliau mengajak mendakwahi orang tuanya, mendakwahi dalam hal ini ayahnya, barakallahu fiikum, memperhatikan adab-adab bagaimana memberikan nasihat kepada orang tua. Nah, baiknya adab beliau sebagai seorang anak kepada orang tuanya yang ya, dari yang kecil kepada yang lebih besar. Nah, ini dia tuntunkan oleh beliau melalui ayat-ayat ini Allah menunjukkan kepada kita bagaimana sikap seorang anak walaupun dia benar walaupun dia lebih berilmu sudah mendapatkan ilmu lebih dahulu dari orang tuanya tetap diingatkan untuk memiliki adab sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Karena kadang-kadang juga disebutkan al-haqqu qad ya'tarihi su'ut ta'ziri. Kebenaran itu kata mereka kadang-kadang tertutup, kadang-kadang terhalang untuk disampaikan karena suut takdir, Buruknya cara pengungkapan, salah dalam penyampaian, salah dalam sikap. Sehingga orang-orang yang mungkin mereka serukan misalnya mereka ajak, mereka dakwahi, bukannya makin menerima tapi semakin lari jauh dari dakwah. Lebih-lebih ini kepada orang tua. Mungkin sebagian kita nah, ingin orang tuanya selamat. Ingin orang tuanya ini sama seperti dia. Memiliki akidah yang sahih, Tapi lupa bahwa yang dihadapinya adalah orang tuanya. Kadang-kadang terkesan memaksa, dia memaksakan. Kadang-kadang terkesan mungkin dia apa namanya seperti menggurui. Dia jadi ustaz bagi orang kedua orang tuanya. Nah, ini dalam arti ini bukan dalam artian dia misalnya mengajarkan mungkin dengan lemah lembut, tapi seakan-akan dia mengajari seperti anak kecil, mengajari orang dewasa mengajari anak kecil, memberikan apa doktrin, dikti, mendikti, nah, yang tidak layak untuk dia berikan kepada kedua orang tuanya. Padahal dengan sesama kita, dengan sesama kita itu pun tidak layak sebetulnya dia untuk apa memaksakan kepada saudaranya, lebih-lebih kepada kedua orang tuanya. Ikhwani fiddin azakumullah. Disebutkan juga dalam ayat-ayat tersebut bagaimana beliau menyampaikan mengulang-ulang dakwahnya itu dengan hujah-hujah yang qawiyah. Sabiran muhtasiban. Dalam keadaan beliau betul-betul bersabar mengharapkan pahala terhadap dia ini berbagai gangguan halangan ataupun tekanan-tekanan yang beliau hadapi yang beliau terima di dalam mendakwahi orang orang tuanya dalam hal ini adalah ayahnya. Nah, kemudian maka nah oleh karena itu falyata'assi du'at al-islam al-yaum bidzalik. Maka hendaklah para du'at orang-orang yang memang menginginkan kebaikan kepada orang lain meneladani meniru beliau ketika beliau menyampaikan dakwah itu kepada orang yang lebih dekat kepada kedua orang tu, kepada orang tuanya dalam hal ini ayahnya fama ahwajana ila da'iyatin yasluku fi da'watihi ahsana min hajin alangkah butuhnya kita pada saat ini untuk yakni kepada dai yang menempuh cara-cara dalam dakwahnya dengan sebaik-baik metode cara yang paling lurus, yang paling baik, yang paling tepat, yang paling sesuai dan disertai dengan baik adab dan perilaku tata cara akhlak nah, yang indah untuk menarik mad'u mad'u mereka. Nah, ikhwani fiddin azakumullah. Kita pun juga sangat membutuhkan pada pada saat-saat seperti ini. Anak yang yuhsinu mukhatabata abih yang baik yang sopan yang santun di dalam berbicara dengan ayahnya ini diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam dalam ayat-ayat ini kepada kita sebagai anak dan bagaimana nanti kita mendidik mengajarkan kepada anak-anak kita ini pendidikan bukan hanya kepada dai kepada ustadz kepada muallim juga kepada kita sebagai anak berhadapan dengan kedua orang dengan kedua orang tua. Bahkan meskipun berbeda keyakinan, keyakinannya berbeda agamanya. Yang ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta walaupun kedua orang tua itu na'am barakallahu fikum memaksa kita untuk syirik, memaksa kita untuk durhaka kepada Allah sebagaimana Allah firmankan, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'hum Kalau keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik. Dosa apa yang lebih besar dari syirik? Barakallahu fikum. Tidak ada lagi dosa yang lebih besar dari syirik. Nah, tapi ketika kedua orang tua itu memaksa, Allah mengingatkan, "Fala tuti'uhuma." Jangan kamu taati. Kelanjutannya, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufah." Bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik. Ingat bahwa kamu adalah seorang anak. Mereka adalah kedua orang tuamu hatta berbeda berbeda agama. Ingin kita mereka selamat. Naam. Siapa yang tidak ingin? Orang tuanya beriman, orang tuanya bertauhid. Setelah dia merasakan betul-betul nikmatnya tauhid. Sedih kita melihat kedua orang tua kita. Naam, barakallahu fikum. Nah, masih percaya kepada dukun. Masih dia mereka menjadi percaya dengan tahayul, khurafat-khurafat. Nah, nah ikhwan azakumullah. tetap Allah perintahkan kepada kita huma fid dunya ma'rufa. Bergauli dengan mereka dengan cara yang baik. Bergaul, beradab dengan adab-adab sebagaimana seorang anak kepada ayahnya, kepada ibunya. Nah, nah khonifiddin azakumullah. Lihat di dalam ayat-ayat tersebut salah satu di antara bentuk yang menunjukkan betapa santun dan lembutnya, lemah lembutnya Ibrahim. Beliau panggil ayahnya dengan kalimat-kalimat yang ini merupakan panggilan-panggilan mesra dan merendahkan diri di hadapan yang lebih tua dari dia. Ya abad, wahai ayahanda. Ini panggilan-panggilan yang sangat-sangat sopan. Sangat-sangat halus berulang. Allah sebutkan di dalam beberapa ayat. Nah, tentang Nabi Ibrahim ketika beliau mengatakan pada ayahnya, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka ayat ini, kalimat ini tidak menampakkan bahwa beliau menggurui. Dengan dalam bentuk dia dialog bertanya, "Wahai ayahanda, mengapa ayahanda menyembah? Mengapa ayahanda melakukan peribadatan kepada sesuatu?" Kan bentuknya bertanya. Nah, tidak ini salah. Bukan langsung mendok mendoktrin. Nah, nah, terus Ibrahim dalam yang dalam ayat-ayat tersebut diceritakan oleh Allah, "Mai yani mutalaffifan ma'abi berlemah lembut dengan memanggil kalimat-kalimat yang ya abad setelah beliau apa, mempertanyakan dia memberikan sebuah pembuka dengan kalimat bertanya lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusir wa la yughni anka syai'a mengapa ayah menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat diingatkan dihadapkan kepada kenyataan Ya, ini untuk mengingat seakan-akan beliau men menggugah sang ayah. Ayah, saya adalah putra ayah. Nah, ya, liyushirahu bi annahu ibna. Nah, untuk menyadarkan sang ayah bahwa Ibrahim adalah putranya. Wal ibn albar yakunu harisan alama yanfa'u abah. Nah, anak yang berbakti dia betul-betul antusias semangat untuk memberikan manfaat kepada kepada ayah. Dialog ini dimulai oleh beliau dengan cara bertanya. Nah, nah kemudian setelah ini ternyata tidak ada tanggapan. Beliau beralih kepada uslub berikutnya. Cara cara berikutnya. Ayat yang kedua berikutnya Allah menyebutkan, "Ya abad tentang Nabi Ibrahim menyatakan kepada ayahnya, "Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah." Tidak langsung dia mencela ayahnya. Tidak menjatuhkan ayahnya, ayah goblok bodoh, ada nggak punya ilmu, tidak. Nah, ayah sesat tidak langsung. Wahai ayah anda, sungguh telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu Kalimat yang lembut. Saya punya ilmu yang tidak ada pada ayah. Jadi dia tidak menafikan bahwa ayahnya punya ilmu yang dia juga tidak tahu. Kan merendah ini. Nah, ini sikap. Ikutilah aku. Ahdika siratan sawi. Ikutilah aku. Dengan ilmu yang aku bawa ini, ikutilah. Nanti aku akan beri ini tunjuki engkau ke jalan yang lurus. Kemudian ternyata tidak mendapat. Kemudian beliau melanjutkan, Ya abatila ta'budi syaitan. Wahai ayah, jangan menyembah syaitan. Dengan pengertian, semua pengertian ibadah. Ibadah. Ibadah kan dia tidak hanya su, sujud, rukuk, berdoanya, berdoa kepada syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan itu adalah ibadah. Nah, karena tidak ada lain. Nah, Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah menyembah berarti beribadah kepada syaitan. La ta'budu syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Karena sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada kepada Allah yang Maha Pemurah. Terus ya, satu demi satu kemudian beliau beralih kepada uslub yang berikutnya. Nah, <clears throat> Kemudian beliau menakut-nakuti, yakni mengkhawatirkan, menampakkan ya betapa antusiasnya beliau dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan beliau sangat khawatir kalau nanti ayah yakni tidak mau menerima. Seperti disebutkan dalam ayat ini, ya abad inni akhafu an yamassaka adabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Berubah, berpindah. Barakallahu fikum Nabi Ibrahim dari satu uslub ke uslub yang lainnya. Pertama dari uslub targhib, memberikan dorongan sampai kemudian masuk ke dalam uslub tarhid memberikan rasa tak rasa takut. Nah. Ya. Walakin cat, namun cara-cara itu semua yang dilakukan oleh beliau lam yukhrijhu dzalika an hududil adab wal Cara-cara tersebut walaupun beliau menyampaikan tarhid memberikan ancaman peringatan ya membuat ayahnya takut itu tetap tidak keluar dari cara-cara yang penuh dengan adab seperti disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, beliau apa dalam ayat ini fakhawwafahu min su'il akibah. Beliau menakut-nakuti ayahnya nah dari buruknya akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya dengan kesyirikan tersebut. Nah, walakinnahu lam yasrah atau lam yusarrih bi annal iqaba lahiqun bihi tidak memastikan tidak nanti kamu ayah terkena siksa ayah nanti jadi penghuni neraka tidak tapi beliau tidaknya tidak tegas tidak terang-terangan menyatakan bahwa ayah azab tersebut akan mengenai ayahnya cuma mengkhawatirkan saya khawatir kalau Allah ini kalau adab nanti mengenai ayah. Kalau Allah masuk ke dalam neraka, ya, artinya bukan memastikan ini orang tuanya, ayahnya pasti nanti akan masuk neraka, nanti akan disiksa dalam neraka, tapi dalam bentuk yang seperti ini, mengkhawatirkan. Pada khawf wal mas. Nah, ini beliau menyebutkan kalimat kata-kata al khawf dan mas sentuhan Nah, di satu sisi ini adab bagaimana beliau men, apa namanya memberikan menimbulkan terhit kepada sang ayah juga pelajaran buat kita para anak. Kita sebagai anak, kita sebagai pemuda, ya. Dan juga peringatan buat kita. Dan yang mungkin semodel dengan kita adalah alladzina yatasarrauna fi isdaril ahkam yang kadang-kadang terburu-buru mengeluarkan vonis ya, hukum terhadap seseorang. Nah, artinya tidak langsung tidak mendahului nah barakallahu fikum dengan memberikan peringatan membuat dia rasa membuat apa menimbulkan rasa takut dalam hatinya. Menimbulkan rasa ini dengan terhit ke kehadapannya. Akhirnya mereka menolak. Ya. Nah, belum apa-apa dia sudah diingatkan. Nanti kamu ini dekatnya ini dengan vonis sesat. Kemudian apa namanya? Yani di neraka. Kemudian nah, adab Allah. Baik. Ini seakan-akan apa? Membuat mereka putus putus asa. Walaupun itu nanti kepada eh, tahapan berikutnya ada disebutkan oleh beliau ketika beliau berkata kepada ayahnya dalam surat <clears throat> Al-Anbiya bagaimana beliau walaupun masih dengan kalimat yang lembut ya kalimat yang yang menyatakan kebencian menunjukkan kejengkelan terhadap peribadatan yang mereka lakukan kepada selain Allah itu masih keluar juga tapi masih dalam batas-batas kesopanan tata nah tata kerama yang beliau miliki sehingga beliau dikenal sebagai orang yang Allahun Halim ya, punya penyayang pengiba dan sangat nah santun kepada orang lain Hmm. Sehingga kalimat yang keluar dari beliau pun uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Kalimat uff kata para ulama yaitu kalimat dojar, kalimat kejemuan, kejengkelan, ketidaksenangan yang masih ringan. Ya, masih ringan. Nami wa inna ikhwani fid din azakumullah. Kita lihat di dalam beberapa ayat-ayat tersebut semua nasihat dan semua upaya yang dilakukan oleh beliau Rasulullah dengan penuh kelembutan tata krama ini sopan santun kepada ayahnya ternyata itu semua tidak merubah sikap sang ayah. Nah, apa tanggapan ayahnya ketika beliau alaihi salam berusaha mengingatkan beliau mengingatkan sang ayah memberikan rasa takut agar beliau yani agar ayahnya kembali menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah salah tetapi justru mendapatkan ancaman yang sangat berat Allah menyebutkan tentang ancaman ini sikap penentangan dan penolakan yang dilakukan oleh sang ayah. Nah, Allah berfirman qala qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. An-nafahu dikasari oleh sang ah, sang ayah. Nah, di sini juga pelajaran buat kita bagi kalian. Rahmani wa rahimakumullah. Nah, Ketika mungkin kita memulai perjalanan atau mendakwahi mengajak kedua orang tua, kita bersyukur mestinya ketika mendapatkan bahwa sikap kebanyakan ataupun sebagian dari orang tua kita tidak ada yang seperti ayah Ibrahim alaihissalam. Tidak ada yang memberikan ancaman seperti seperti ini. Mungkin apa? Sebatas mereka menolak, ya, kemudian menganggap kita masih kecil, menganggap kita masih belia, masih baru, baru belajar. Paling sekedar. Nah, atau mungkin mereka ini tidak menerima bisa jadi juga nah barakallahu fikum belum melihat kesungguhan kita dalam berpegang dengan apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Nah, ini orang tua nah, dalam hal ini adalah ayah Ibrahim alaihissalam an-nafahu mau menimbulkan memberikan sikap membalas dengan sikap yang kasar. samahu bi ismihi lam yaqul lahu mathalan ya bunai. Langsung disebut nama Ibrahim. Ya, araqibun anta an alihati ya Ibrahim. Kalau misalnya dia seorang ayah yang punya jiwa dan tahu yang menyampaikan itu adalah anaknya, dia kan akan mengatakan, "Nah, araqibun anta an alihati ya bunai." Tidak ada lagi kan balasan sikap yang lemah lembut yang diberikan oleh Ibrahim itu tidak dibalas sebagaimana layaknya mestinya. Tapi justru dengan sikap yang yang kasar. Wa ankara alaihi annahu raghibun an ibadatil asnam. Dia mengingkari Nabi Ibrahim. Menentang. Kenapa kamu yang membenci beribadah nah, sesembahan sesembahanku Kenapa kamu membenci peribadatan kepada berhala-berhala tersebut? Bahkan ini ayahnya. Haddadahu birrajmi bil hijarah. La illam tantahi la arjumanna. Kalau kamu tidak berhenti, terus mendakwahi, terus men nah, menegur, mengingatkan seperti itu, aku akan merajam kamu dengan dengan melempari kamu dengan batu sampai mati. Ini balasan yang diterima oleh Nabi Nabi Ibrahim. Masih ancaman. Alhamdulillah mungkin kita tidak pernah mendapatkan yang seperti ini dari orang tua. Tinggal kita bagaimana kesungguhan kita berpegang dengan manhaj ini, akidah ini, tauhid yang sudah kita pahami, agama yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian bagaimana kita bersabar menyampaikannya kepada kedua orang, kedua orang tua. Nah, itu pun kalau berbeda, berbeda agama. Kalau ini misalnya agamanya sama, hanya karena mereka belum tahu. Lebih-lebih tidak layak untuk kita sikap kasar kepada mereka. Nah, ya, nah, menggurui, merasa benar dalam artian kita mendikte, mendoktrin mereka, seolah-olah kita lebih tinggi dari mereka, tidak pantas. ثم أمره أن يفارقه ويبتعد عنه زمنا طويلا ancaman berikutnya Ibrahim diusir oleh oleh sang ayah. Nah, tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak membalas sikap tersebut, tidak mengimbangi sikap kasar tersebut dengan kekasaran yang lain yang serupa. Nah, ya, bahkan terus beliau menampakkan adab buah dari keimanan buah dari din yang beliau pelajari yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan sikap rift and lean yang pada betul-betul pada puncaknya sampai beliau mengatakan salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi salam sejahtera atas kamu assalamualaikum ya abad saya akan mintakan ampunan untukmu kepada Rabbku sungguh dia sangat baik kepadaku. Ini ya. Kadang-kadang kalau kebanyakan mungkin orang ya yang kita lihat ya, di sekitar kita barangkali sebagian kaum muslimin yang ingin mengajak ternyata mendapatkan sikap yang seperti itu, dia sudah berpaling, lari dari rumahnya atau nah, membalas sikap kedua orang tuanya dengan walaupun tidak sebanding ataupun tidak seperti yang dilakukan kedua orang tuanya tapi dia menampakkan kejengkelannya. Ya, dan ini tidak tidak layak. Nah, apalagi duat mereka yang betul-betul belajar mengerti tentang adab ya berhenti tentang yani Islam ini tidak pantas mereka untuk bersikap membalas ya, kedua kepada kedua orang tuanya dengan sikap yang yang kasar dan tercelah. Baik, kemudian nah setelah dengan adab dan lemah lembut tersebut Ketika mendapatkan dakwahnya tertolak, Nabi Ibrahim menampakkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Tidak berterima dakwahnya, tidak berterima seruannya. Beliau menyatakan dia bahkan diusir oleh orang tuanya dalam hal ini ayahnya. Beliau hanya mengatakan seperti tadi, "Salamun alaik, sa'astaghfirullaka rabbi innahu kana bi hafiyya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah." Terang-terangan beliau menyatakan saya berlepas diri. Saya akan tinggalkan kamu dan semua yang kalian lakukan dengan nah beri, yang kamu seru. Ya, selain selain Allah. Saya akan menyanyi berlepas diri. Saya menunjuk nampakkan menyatakan berlepas diri dari semua sesembahan-sesembahan kamu yang kamu sembah selain selain Allah. Ini yang seharusnya kita. Nah, tapi kalau ini artinya kita kan tidak pernah sampai di disikapi dengan orang oleh orang tua dengan pemikiran. Nah, tidak diusir. Ya, paling-paling kalau misalnya kita pergi sebentar dari rumah karena jengkel, ya pulang lagi kemudian mereka masih menyambut. Ini ada kesempatan. Ya, merupakan peluang untuk kita melayani mencari celah bagaimana bisa melunakkan, membuat mereka menerima dakwah yang kita yang kita sampaikan. Ini beberapa isyarat. <clears throat> Nah, mungkin sebagai apa namanya? simpulan dari motif yang pertama ini hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan untuk kita jaga bahwa kita masing-masing walaupun kita bukan dari kalangan apa namanya khusus asatid muallim ataupun yani duat tapi kita semua adalah punya tugas untuk bagaimana dakwah Islam ini ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini tersampaikan kepada seluruh umat manusia karena agama ini adalah rahmatan lil alamin. Beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta semesta alam. Nah, yang pertama yang harus kita ingat yang kita perhatikan dari kisah yang pertama ini adalah bidayah bisid da'wah bil akrabin Memulai dakwah itu dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Nah, kalau kita sebagai anak mungkin sebagai seorang bujang masih belum berkeluarga, maka orang yang pertama yang kita dakwahi adalah kedua orang orang tua. Kalau yang mungkin yang sudah berkeluarga tentu yang paling utama yang paling nah, setelah dia orang tuanya adalah anak dan istri. Ya. Ini mereka orang-orang yang paling berhak. Allah mengingatkan kita orang-orang yang beriman yang telah menyatakan diri beriman, "Qu anfusakum wa ahlikum nah mulai dari diri kamu kemudian mulai kedua apa namanya keluarga keluarga kamu istri dan anak-anak kamu nah. tapi yang kemudian yang perlu diperhatikan juga husnul adab nah. khasatan ma'akibar asin nah. khususnya ketika berhadapan dengan orang yang lebih lebih tua. Nah, ya, kita ingat juga bagaimana di samping ayat-ayat ini bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita mengajari kita laisa minna man lam kabirana yang tidak menghormati lam yuqir kabi kabirana yang tidak menghormati tidak menghargai tidak memuliakan orang-orang yang tua di antara kami yang lebih tu lebih tua usianya lebih tua kedudukannya maka yang harus diperhatikan oleh kita adalah husnul adab. Kemudian Naam, yang perlu kita perhatikan juga barakallahu fikum. Hendaknya alaika aidan an tatahammal minhum al-ada. Sanggup kita bersabar menahan diri menghadapi gangguan mereka. lebih-lebih nah, kepada kedua orang tua lima di hakihim ya karena hak mereka yang lebih pada diri kita yang berikutnya secara ringkas yaitu muqabalatul isaati bil ihsan mimma yang bagi nah muqabalatul ihsan muqabalatul isaah bil ihsan ini yang paling penting untuk kita juga mengingatnya. Mengimbangi, membalas kejelekan itu dengan kebaikan. Kalau kepada sesama, ya, nah, kita diperintahkan oleh Allah sebagaimana dalam surat Fusilat itu, ya, nah, irfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kan begitu. Allah mengingatkan kita menolak membalas kejelekan dengan kebaikan. Sehingga seakan-akan nanti orang yang tadinya memusuhi kamu jadi teman yang sangat dekat. Nah, lebih-lebih dengan orang tua. Lebih-lebih dengan orang tua. Yang lucunya, ya sering ini, di beberapa tempat kita, kita dahulu, awal-awal semangat mengaji, Masya Allah, sering kedua orang tua itu ketinggalan. Mereka tidak pernah tahu kita tuh belajar apa. Tahu-tahu anaknya pulang kok sudah jenggotan, sudah singkrang bajunya, pakaiannya, sudah malas kuliah. Masya Allah, kenapa? Akhirnya ribut dengan orang tuanya, nah, pinginnya keluar kuliah. Kemudian apa lagi ketika mau nikah, ternyata akhwatnya cadaran. Kondisi tahun 88 itu kan masih belum ada, hampir satu-satu. Ribut, dengan orang tuanya. Pinginnya menerapkan sunnah, tapi orang tuanya belum pernah tahu apa itu tauhid. Apa itu akidah yang sahihah. Nah, tengkar dengan orang tuanya. Ribut dengan orang tuanya. Nah, ini yang sering ya kita ingatkan kepada ikhwah. Pertama kali kita dapatkan pelajaran apa yang kita dapatkan di dalam majelis ilmu. Perbaiki, rasa yakini bahwa apa yang kita terima itu adalah hak. Kita lebih dahulu yang merasakan nikmatnya al-haq tersebut dengan apa? Mengamalkannya. Nah, setelah kita betul-betul meyakininya, mengamalkannya, nah itu akan mudah kita menyampaikannya kepada kepada orang tua lagi. Ya. Nah, mereka mungkin melihat kesungguhan anaknya, mungkin perubahan dari akhlaknya, tutur katanya, cara ibadahnya, pergaulannya, itu membuat mereka juga bertanya-tanya, gimana kamu belajar? Nak? Nah, ya, nah apa yang kamu pelajari, apa yang kamu dapatkan, nah, kajian seperti apa, punya ingin tahu. Nah. Baik. Wa akhiran yang paling akhir fa inna sahib syakhsiyatil muslimah al haqiqah la yata'atharu bil bai'ati al fasidah min haulih bahwa orang yang betul-betul memiliki kepribadian muslim yang hakiki mereka yang betul-betul meresapi meyakini manhaj yang dia pelajari dakwah atau hakidah yang dia yakini itu tidak akan berpengaruh padanya lingkungan yang jelek yang ada di sekitarnya. Nah, kalau betul-betul ku kuat dan dia yakin di atas di atas al-haq. Nah, ini mauqif yang pertama yaitu antara beliau dan dan ayahnya. Nah, ada beberapa ini eh, berapa pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini yang disimpulkan di dalam beberapa poin ini tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, motif yang berikutnya masih terkait dengan masalah keimanan dalam hal ini karena beliau adalah dikenal sebagai imamul imamul Ambia, abul Ambia, imamul hunafa masih terkait dengan seputar keimanan dan ketauhidan nah <clears throat> ada beberapa hal yang penting dan ini di yang kedua ini dijelaskan yaitu mauqif Nabi Ibrahim bersama kaumnya ubadul asnam itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya mulai dari ayat yang ke-75 eh, suara. Syu'ara ayat 75 sampai 89. Nah. Hiwar al-aqidah. Dialog-dialog tentang akidah. Nah, ini juga disebutkan di dalam surat Al-A'raf ya. Nah, tapi itu ketika beliau secara khusus dengan para penyembah bintang. Nah, ini para penyembah berhala. Karena tadi ayahnya Nabi Ibrahim itu termasuk diantara pemuka agama di kalangan kaumnya. Bahkan dalam sebagian riwayat menyebutkan dia sendiri juga termasuk dukunnya, pemimpin spiritual di masyarakat tersebut yang membuat patung, ya, untuk mereka mereka sembah. Nah. Baik. Di dalam ayat-ayat tersebut Nah. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya setelah meninggalkan kaumnya nah bahwa nah Dikatakan di sini Ibrahim Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamna'hu anna abahu wa qaumahu ya'buduna ma ya'buduna fafaraqahum bi'aqidatihi wa jahara bi'adaihi alihatihim wa aqidatihim al-batilah hubungan dekat kekerabatan ya itu tidak menghalangi beliau walaupun beliau adalah nabi itu tidak juga membuat yakni mereka peduli. Mereka tetap menyembah berhala yang akhirnya kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan mereka. Dan Ibrahim Nabi Ibrahim kemudian menampakkan permusuhan kepada mereka juga dengan sesembahan sesembahan mereka. Nah, Kadzalika yu'allimul Qur'an ahlal iman. Di dalam ayat-ayat ini kita dapat ya Al-Quran mengajarkan kepada kita ahlul iman. Annahu la mujamalata fil aqidah. Tidak ada sikap talawun. Tidak ada sikap mujamalah. Nah, pura-pura baik. Mujamalah dalam urusan akid, akidah. Nah. Liwalid terhadap orang tuanya. Tidak ada sikap bayinya Ibrahim memberikan kelonggaran. Nah, ya. Wa anna rabitah al-ula hiya rabitatul aqidah. Dan ikatan yang membuat mereka berpisah itu adalah dalam urusan dalam urusan akidah. Nah, yang kedua Nah, di dalam ayat-ayat tersebut Nabi Ibrahim memberikan penjelasan ungkapan-ungkapan yang sangat halus yang sangat tajam ya. di mana beliau menerangkan tentang masalah akidah dengan ungkapan-ungkapan yang bukan ungkapan yang umum. Dalam artian ada ungkapan yang khusus untuk menjurus menerangkan kepada mereka siapa yang beliau beliau sembah seperti dalam ayat itu disebutkan Allah menyatakan qala faraaitum ma kuntum ta'budun antum wa abaukumul aqdamun fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin terangkan kepadaku apa yang kamu sembah kamu dan bapak moyangmu yang sebelum ini. Maka semua yang kalian sembah itu, semua mereka itu adalah musuh bagiku. Semua yang mereka ini segala sesuatu yang kalian sembah, segala sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah musuhku kata Nabi Ibrahim. Illa Rabbal Alamin. Kecuali Rabb penguasa alam. Untuk mengisyaratkan nah, ya kepada musuh-musuhnya, kepada musuh-musuh dakwah. Nah, bahwa yang mereka sembah itu Nah, itulah sebenarnya adalah sesembahan-sesembahan yang rusak. Bukan penguasa-penguasa alam. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tercipta. Mereka tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan sedikit untuk menciptakan alam. Maka kemudian Nabi Ibrahim menyatakan itu musuhku. Semua yang kalian sembah itu musuhku kecuali Rabbal Alamin. Kecuali Rabb yang mencipta, yang menguasai, yang memelihara, yang mengatur alam semesta. Nah, itulah sesungguhnya yang seharusnya kamu sembah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim memulai menerangkan sifat-sifat Robnya itu, ini diterangkan dari sisi mungkin dari sisi balaghah oleh mereka, ya beliau menampakkan kepada kita betapa kuat hubungan antara beliau dan Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Dengan Rabbul alamin ini tadi. Itu ditunjukkan ya, bagaimana beliau dengan ungkapan-ungkapan yang sangat tajam menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Fatikul li fi'lin dalam setiap perbuatan na'am barakallahu fikum yahtal adna musyarakah minal makhlukin menampakkan kepada kita bagaimana beliau menjadi mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah. Setiap perbuatan yang mungkin itu terbayang oleh kita ada sebentuk nah kesamaan minal makhlukin dari kalangan makhluk ya karena Ibrahim ya'ti bi dhamir ar al-munfasil pada beberapa perbuatan yang itu mungkin menampakkan atau sepertinya ada kesamaan dengan perbuatan makhluk Nabi Ibrahim justru menampakkan ya bahwa nah dia punya kekuatan silah yang hubungan yang kuat dengan dengan Allah beliau menyebutkan tentang Robnya itu dengan domir kata ganti yang terpisah berdiri sendiri ya yang marfu yaitu domir huwa liyuakkida annal fa'il alal haqiqah huwa Allah tabaraka wa ta'ala ya, beliau mendatangkan memberikan ungkapan dengan kalimat ini kalimat atau kata ganti huwa untuk menegaskan bahwa yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut adalah Allah. Nah, misalnya seperti dalam ayat fa innahum aduwulli illa rabbal alamin. Maka semua sesembahan yang kamu sembah dan kaji sembah oleh bapak moyang kamu adalah musuhku kecuali rabbal alamin. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Nah, perbuatan memberi petunjuk, membimbing, memberi hidayah. Nah, ya, bisa nggak dilakukan oleh manusia? Nah, hidayatul bayan. Nah, menyampaikan hidayatul irsyad. Nah, barakallahu fikum ini kan juga dilakukan oleh manusia. Nah, di dalam ayat ini beliau menampakkan bahwa Rabbal alamin adalah yang telah menciptakan aku dan dialah yang memberi petunjuk kepadaku, bukan yang lain. Nah, seakan-akan mengisyaratkan seperti itu. Falladhi yahdi fil haqiqah huwa Allah. Jadi seakan-akan yang secara hakiki memberikan petunjuk nah, adalah Allah. Allah ini pernyataan Nabi Nabi Ibrahim. Kemudian apa? Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan yang memberiku makan dan yang memberiku minum adalah Allah juga. Ini mengingatkan kepada kita ikhwah. Ya, dalam pelajaran kita di kitab tauhid di bab-bab yang pertengahan dan sampai akhir itu kita diajari oleh beliau rahimahullah menjaga memurnikan tauhid itu. Nah, jangan sampai terjatuh dalam lafaz-lafaz yang membuat kita jatuh ke dalam kesyirikan walaupun dari sisi lafaz. Nah, ada dalam bab-bab yang kita dilarang untuk mencela angin. Iya. Ya, mencela masa. Ya. Nah, apa gunanya? Supaya kita terjaga lisan kita, jangan kita me menyalahkan sesuatu yang tidak pantas untuk disalahkan. Yang akhirnya, nah, justru bukan menyalahkan benda tersebut atau makhluk tersebut, tapi justru menyalahkan Allah. Wah, hari sial. Hari buruk. Hari apa yang dibuat berbuat oleh mereka? Dia makhluk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang merubah menyatakan malam dan siang siapa? Allah. Jadi seakan-akan orang yang menyalahkan kadang-kadang menganggap hari sial itu menganggap kepada penciptanya. Ini kan diajari. Kemudian dalam beri ayat 6 bab berikutnya diingatkan kita dalam ya, tentang kalimat-kalimat yang wah kalau ndak ada itik, kalau ndak ada anjing pulan, kalau ndak ada satpam, kita sudah kemalingan. Sering kan? Nah, ini diingatkan oleh beliau. Nah, ini dalam ayat-ayat ini beliau Nah, seakan-akan Allah mengajari kita melalui lisan beliau ya dalam ayat ini, walladhi huwa yut'imuni wa yasqin." Sering kita mungkin terpikir bahwa yang memberi kita makan adalah orang tua. Nah, ya, ya kita bisa makan, kita bisa minum karena ditampung, ditanggung orang. ini diingatkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana beliau subhanallah menampakkan nah, menampakkan kepada kita ya walladhi huwa yut'imuni wa yaskin jadi seakan-akan nah beliau mengajari kita dan Allah mengajari kita dengan pernyataan Nabi Ibrahim ini bahwa yang memberi kita makan yang memberi kita minum adalah Allah Subhanahu wa taala nah masih ingat juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kursi dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an Allah menyatakan ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu Iya kan? Fastat'imuni. Kalian semua lapar. Mintalah makan kepadaku. Ut'imkum. Pasti aku memberi makan kepadamu. Ikhwani fiddin azakumullah. Nah, ini mengajari kita. Ya, kekuatan iman. Ya, bukan hanya sekedar lafaz. Bukan sekedar kita yang membaca sejarah sirah beliau, tapi mengajari kepada kita untuk betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak dalam perut ibu kita, apa daya upaya kita. Apa yang kita usahakan sehingga kita bisa berkembang di dalam perut ibu kita. Dari satu jalur Allah memberi kita makan. Tumbuh menjadi jadi setetes mani, kemudian jadi alaqah, mudghah, kemudian terbentuk jasad. Nah, ada kita berteriak minta makan kepada orang tua? Tidak. Ada kita menangis untuk minta makan kelaparan kepada ayah dan ibu atau kepada ibu? Tidak. Allah berikan kita makanan dari satu jalur. Lepas dari itu ditambah oleh Allah. Diganti oleh Allah dari dua jalur. Kita dapatkan makanan minum dari ASI. Lepas dari itu kita mampu mencari dari jalur-jalur yang lain. Nah, ikhwani fiddin azakumullah. Diingatkan kita ya bahwa yang memberi kita makan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah makan kepada kepada Allah. Seperti disebutkan oleh beliau di sini ketika dalam bagian pertama tadi, alladhi huwa khalaqani fahuwa fahuwa yahdin falladhi yahdi fil haqiqah huwa Allah nah yang memberi petunjuk sebetulnya adalah Allah wa in arsala rusulan li hidayatin nas wa in arsala rusulan li hidayatin nas walaupun Allah mengutus para rasul mengirimkan orang-orang memberikan peringatan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita. Nah. Ya, untuk menyampaikan hidayah, untuk membimbing umat manusia. Ada ustadz yang datang kepada kita, ada ya, apa namanya majelis taklim yang digelar, tapi sesungguhnya oleh nah, yang akan yang memberi petunjuk, memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang di, disimpulkan apa disebutkan oleh sebagian ulama kita. Setelah majelis taklim itu bubar, akhirnya manusia itu terpecah menjadi tiga kelompok. Ada yang mereka sabiquna nabil khairat biiznillah ada yang mereka itu muktasid, ada yang mereka yang tetap zalimun li nafsi. Ya, terbagi menjadi tiga. Ada yang mereka mampu ber... Nah, itu semua adalah karena taufik dari dari Allah. Kemudian <clears throat> dalam perkara-perkara yang la tahtamil musyarakah min ahadil minal makhluqin kal ihya wal imata fa innahu lam yahtaj hina idzin li an ya'tiya bima wa hadhihi sifat fi haqqillah azza wa jal. Nah, di dalam perkara-perkara yang tidak ada yang menyekutui dalam hal misalnya menghidupkan dan mematikan, nah, beliau tidak mendatangkan sesuatu yang menunjukkan penegasan, taukid. Untuk menerangkan bahwa itu adalah hanya hanya Allah. Memang sudah diyakini tidak ada yang bisa memberikan kehidupan. Nah, tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah seperti disebutkan di sini walladzi yumituni summa yuhyin. Nah. Nah, ini dalam perkara-perkara yang memang hanya hanya Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Tidak ada makhluk. Nah, tetapi dalam hal yang tadi nah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kadang-kadang kita kan bersandar, apalagi di sini lingkungannya herbal. Nah, seolah-olah herbal ataupun obat-obat itulah yang menyembuhkan kita. Ya. Nah, ini kita diingatkan Ikhwani fiddin azakumullah. Wallad wa idza maridtu fahuwa yashfi. Maka jangan bersandar walaupun itu sebab ya dan diizinkan oleh Allah sebagai sebab kata para ulama kita jangan hati kita bersandar kepada sebab tersebut. Kalau Allah cabut efeknya sebagai obat, apa jadinya? Nah, ya. Nah, dokter yang tadinya kita anggap enam punya yang mumpuni keahliannya ternyata tidak mampu mengobati. Obat yang kita yakini kemanjurannya bahkan disebutkan dalam sunnah, dalam Al-Quran sebagai obat ternyata tidak berefek, dicabut Allah efeknya. Nah, ini yang diingatkan. Dalam perkara-perkara yang itu memang hak, yaitu kekhususan Allah, nah, Lihat di sini tidak disebutkan apa? Domir, domirnya. Walladhi yumituni summa yuhyin. Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Nah, tidak ada yang bisa memberi am, memberi ampunan, tidak ada yang memberi keselamatan di hari kiamat kecuali kecuali Allah. Nah, ikhwan fillah nazakumullah, itu beberapa nah hal yang mungkin kita bisa kita dapatkan pada mauqif yang kedua kedua ini. Nah. nah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini dua mauqif dulu. Insyaallah pada pada zuhur insyaallah kita lanjutkan beberapa mauqif lagi terkait dengan Nabi Nabi Ibrahim.